Pembahasan berikutnya Barakallahu fikum adalah kitab Jam Ahkam Musa Hadis yang kita baca terakhir adalah tentang An-Nisa'u Syaqa'ikul Hujjah Maka kemudian pembahasan kita berikutnya adalah Amaliyatu Tawqir wa Ta'nif Artinya Barakallahu fiikum tentang terjadinya jenis kelamin laki-laki dan wanita atau tentang keserupaan ya jenis manusia laki dan wanita apakah ke bapaknya atau ke ibunya. Pertanyaannya, kaifa yakunu maulud dzakaran aw untha? Wa kaifa yahsul lahu asyur? Bagaimana seseorang itu terlahir jadi jenis laki atau tidak perempuan? Nah, dan bagaimana? Anak lahir lagi kok serupa dengan ibunya atau sebaliknya serupa dengan bapaknya. Ini pembahasan yang disebutkan dalam kitab Jami Akbar Nisa. Nah, disebutkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi إذا جمع الرجل إذا جمع الرجل زوجته وعلى ماؤه ماءه كان المولود ذكر بإذن الله وإذا جمعها فعل ماؤها ماء كان المولود أنثى بإذن الله. كيف بمعنى kok bisa laki, bisa perempuan, kok bagaimana bisa serupa dengan bapaknya, serupa dengan ibunya. Maka beliau menjawab, jadi ini kisah dan kita nanti akan dapat dapatkan dan pelajaran. Apabila seorang suami dia berhubungan dengan istrinya, fa'ala ma'uhu ma'aha pasangannya daripada air mani istrinya. Maka anak yang terlahir laki. ini Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau posisi air mani seorang suami lebih banyak. Seperti itu awal belum jawab dari air mani istri Biiznillah terlahirlah laki. Sebaliknya, sebaliknya, kalau kemudian istri yang lebih banyak dibanding suami, biiznillah perempuan. Jadi gitu ya? Nah. Wa idza jama'a fasabaqa ma'ahu. Ma'akan al-walad ya? bi'amali. Adapun kalau kemudian seperti apa yang disampaikan awal, suami istri berhubungan, ternyata bahwa suami lebih dulu, dia lebih dulu keluarnya dari istrinya. Karena walad asbah bi'amami. Maka si anak tadi, anak tadi lebih menyerupai kepada keluarga bapak. Jadi abmami itu dari am, ambon, ambon itu paman, paman dari sisi bapak namanya ambon. Jamaknya abmam. Ya, jadi dulu. Ini awal yang beliau sampaikan. Wa sebaliknya apabila si perempuan si istri tadi ternyata lebih dahulu, maka si anak lebih menyerupai wajah dia ke keluarga ibunya. Namanya di akhwali, namanya khal. Ya, khal, khalah. Jadi kalau khal itu aman dari sisi ibu. Ya, namanya khal kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sama saja. Itu bahasa Saya, Jadi seperti itu. bila warada nikah dzalika haditsu minha. Kata beliau, sungguh telah datang yang apa yang disebutkan itu dalam hadis yang berikut di bawah ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha inda Muslim. Hadis Aisyah Nabi sallallahu dalam riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya wanita bertanya sama Rasulullah. Wanita itu namanya Ummu Sulaim. dia sebelum tadi pernah saya Dia bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib mandi besar apabila dia mimpi mimpi basah dan melihat air, maksudnya air mani. Fakala Nabi menjawab, Naam, iya. Jadi termasuk hadis yang sebelumnya ya. Jadi apa? Anisa Syakal ikul sama ya. Kemudian ini pengambilan ini. Fakala telah Aisyah, Nabi pun menjawab apa namanya kepada Aisyah jadi artinya orang wanita yang tanya Aisyah pun mengatakan teribat yadak wa Mudah-mudahan Allah menjagamu dan keluargamu. Maka kemudian kalat dia pun bertanya, apakah Rasulullah SAW da'ifa, biarkan saja. Wa qul illa min dari. Apakah kemudian penyurupan itu adalah melainkan dari sisi itu? Maka jawabannya tidak ada makwa ma'ar rajul ashwa walad akhwali. Maka apabila bahwa ternyata e, lebih banyak air mani seorang istri dibanding suaminya, maka lebih menjual hak keluarga istri. Itu dan berikutnya berikutnya. Itu hadir sebagai apa namanya e, eh, beratnya Hadis yang kedua hadis tauban. Juga riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya seorang Yahudi datang kepada Nabi Yusuf maka dia seorang Yahudi mengatakan aku datang kepadamu bertanya tentang anak Nabi menjawab, kan tadi kan, ini tentang uh, sifat pensifatan. Ma'ur rajul abyad wa ma'ul mar'ah aswad. Air mani laki itu adalah berwarna putih. Adapun air mani wanita itu adalah berwarna kuning. Maka apabila suami istri berhubungan dan kemudian lebih banyak mari laki-laki dibanding istrinya maka menjadi laki dengan istrinya. Sebaliknya, sebaliknya kalau kemudian air mani wanita lebih banyak seperti itu, ya biiznillah. Itu dalil yang kedua. Dalil yang berikutnya al Bukhari bin Hadid bin Anas ibnu Malik Sesungguhnya Abdullah ibnu Salam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wabal al-walad ila abi?" Apa yang menjadi sebab anak itu kok serupa dengan bapaknya atau dengan ibunya? Nabi menjawab, "Akhirnya bihinna Jibril Ya, hati hati Jibril pun mengkabarkan tentang jadi itu. apa yang ditanyakan tadi. Maka Nabi menjawab, wa amal walad fa idza sabaqa ma'ur rajul adapun anak apabila kemudian ma'ur rajul ma'al mar'ah laki-laki lebih dahulu suami maksudnya daripada wanita al walad maka anak tadi lebih menyerupai dari bapaknya dan berikutnya dan berikutnya ini seperti itu. Famin hadil ahadith yadharulana al-adi. Maka dengan hadis ini nampak kepada kita beberapa permasalahan kesimpulannya. Min hadithun Aisyah radhiyallahu anha yatabayyan anna al-ulum wa yakunu minhu asyibah. Atau hadis Aisyah itu menjelaskan bahwa al-ulu tinggi maknanya apa? Banyak. Berarti itu menunjukkan penyerupaan. Bismillah Ingat, jadi kalau yang lebih banyak menyerupai. Ini disebutkan begitu. Adapun hadis Tauban menjelaskan adal ulu at-tadkir ada beda ya. Ada perbedaan. Jadi ada yang membedakan kalau hadis Aisyah lebih banyak menjadikan apa? Menyerupai. Kalau Tauban menjadikan jenis. Seperti itu. Wa ma dzalik anna ma'ar rajul idza alama al maulud dzakaran. Jadi seperti kesimpulannya, Maka kemudian kata beliau Asy'ar Mustafa Al-Adawi disimpulkan terakhir perhatikan terakhir disimpulkan. Fa'alaina yakunu as-sabab alamat syubhat. Seperti itu kata beliau. Karena huwa mawjud di hadis Abdullah bin Sallam wa hum minhu. Kesimpulannya, kalau al habib Ibnu Hajar belum mengambil perkataan al habib Ibnu Hajar, wa al-burad bil ulu adalah sebu syubah bihasil kafrah Allah a'lam. Sehingga kesimpulan terakhir perhatikan bahwa kalau man, air Manila laki-laki lebih dulu keluar maka dan lebih banyak lebih dulu lebih banyak maka jenisnya laki dan menyerupai dari keluar keluarga jadi sehingga ini ya jangan bingung lagi ya, sudah seperti itu tapi Allah taala jadi kalau lebih dulu lagi lebih banyak jumlahnya berarti jenisnya lagi lebih menyerupai kemana ke keluarga bapak sebaliknya kalau wanita lebih dulu lebih banyak dari perempuan berarti contoh ke keluarga istri bisa dipahami ya sebagai lagi, jadi kalau laki yang dulu lebih banyak jumlahnya jadi jenisnya laki, kemudian keluarga menyerupai lebih keluarga ke Tapi sebaliknya seperti itu. Yang ketiga, ayas bikoma urrojul. Ya, laki lebih dulu. laki yang lebih dulu. Nanti nanti jadi apa? Laki. ada pun wanita lebih banyak jumlahnya. Jadi dirubah kemana? Eh, istri berarti memang jenisnya laki karena suami lebih dulu, tapi ternyata jumlah lebih banyak dari istri. Maka si laki tadi lebih dekat dengan ibunya dan keluarga itu. Biiznillah. Ya, jadi seperti itu. Sebaliknya, kalau istri lebih dulu, berarti perempuan. Lebih banyak suami. Kemana berarti si perempuan tadi? Anak laki perempuannya. Ya? Pak berarti. Jadi ya. Nah. Kemudian yang kelima. Yang kelima. Ayyasbuku ma'ur Nah, suami lebih dulu keluar jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Memang dia jadi laki, wala yaktas syukur. Tapi ini tidak ada pengkhususan semuanya sama. Jadi sama-sama. Tapi laki dia. Ya. Nah, jadi seperti itu. Adapun yang terakhir begitu kalau istri lebih dulu juga sama-sama kita nggak bisa ada khususnya memang karena perempuan lebih istri lebih dulu memang perempuan tapi karena sama jumlahnya maka juga tidak ada pengkhususan kullu hadza bi idznillah tabaraka wa ta'ala wal ain semua ini ada dengan izin Allah dan insyaallah barakallahu fiik sekarang ada fenomena Allah alam ini semua adalah Allah terbawa wa ta'ala dan kadang ada Mungkin seseorang itu pingin, saya ini kok anaknya perempuan terus, ya pingin laki. ada pun tidak teknis atau bagaimana? Barakallahu fikum. Memang uh, ada kedokteran pula ada dan kemudian itu ada dengan sistem siklus haid. Jadi dan alhamdulillah itu juga dengan alhamdulillah sudah di buktikan itu Alhamdulillah juga itu kreasi penulis misal saya berikan contoh uh, kalau siklusnya seorang wanita misal saja ada yang 28 hari ada yang 30 hari ada yang 24 hari nah diperhatikan satu minggu atau seminggu sebelum haid itu adalah kosong. Seminggu setelah haid itu adalah kosong. Nah ingat hari berikutnya maka paling banyak adalah jenis itu perempuan setelah seminggu setelah haid itu. Maka oleh sebab itu dihitung barakallahu Kemudian untuk seminggu berikutnya ini seminggu kosong, kemudian seminggu. Nah, berarti kan 14 hari. Kalau itu sudah berapa? Yang empat belas itulah jenis rakib. Karena kan seminggu, ya kan? Berikutnya, berikutnya itu kan berarti kan empat belas hari. Nah, yang hari ke belas maka itu adalah jenis apa namanya jenis atau janin laki-laki. Sehingga lusab itu diusahakan dari seorang suami maka dia mungkin minum jamu, sehat dan yang lainnya. Dia kalah hari ke-14 itu ini teknis Allah wala bismillah walhamdulillah itu juga rahasia kalau memang ada yang seperti itu Allah sehingga itu eh, ada pula yang seseorang mungkin yang ketika yang benar ya sesuatu itu bisa dengan seperti itu ada pula yang orang menggunakan itu ada hasil hasil ini menggunakan ya belum asing. Nah, ini adalah model-model hal yang tentu tidak mengotorkan seperti itu dengan uh, menjaga eh, apa uh, untuk mengatur dan semisalnya ya ini di antara apa yang titik yang penting oleh Nah, jadi sekali lagi tentang pembahasan kita tadi adalah pembahasan tentang apa? Supaya kita tahu kenapa kok ada uh, apa namanya seseorang itu mirip ibunya diri bapaknya atau tidak mendapatkan keluarganya dan sebagainya maka itu memang ada aturan dan hadir menghadapi yang penting jangan sampai melakukan dari oh ini begitu tampilnya Baik itu insya Allah Ta'ala untuk pembahasan yang saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini jadi ya, Alhamdulillah dan insya Allah untuk pembahasan satu berikut kita akan bicara tentang kita bisa adalah hukum tentang fitnah bagi umat insyaallah Wallahu alam semoga bermanfaat dan memberikan taufik dari kita semua. mudah apa yang sampaikan menjadi ilmu yang Wallahu alam ada pertanyaan ke Biasanya pakai kertasnya juga belum